Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di mana mencintai Allah menjadi pembahasan kita yang merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yaitu mahabbatullah azza wa jal mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله dan dari manusia sebagian manusia menjadikan selain Allah sebagai tandingan di mana mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah sementara orang-orang beriman sungguh sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka sebagai orang beriman wajib mencintai Allah lebih para segalanya, bahkan melebihi dari dirinya, melebihi dari orang tuanya, melebihi dari anaknya, melebihi dari manusia semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده wawalidihi wan nasi ajma'in rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari ayahnya, melebihi dari anaknya, melebihi dari orang tuanya dan manusia semuanya. Maka ketika Umar Ibn Khattab mengatakan, Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari segalanya kecuali diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Rawahu Bukhari. Tidak sampai aku menjadi orang yang paling kau cintai daripada dirimu. Maka di sini haruslah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai dibandingkan dengan diri kita maka tentu saja mimbabil aula lebih utama kita yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak mencintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan satu kaum yang kaum tersebut Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله, يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan satu kaum dengan satu kaum di mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka sungguh kasih sayang kepada orang beriman dan mereka keras dan tegas kepada orang-orang yang kafir. Mereka berjihad berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka kalau kita tidak mencintai Allah, Allah akan menggantikan dengan satu kaum yang akan mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aula bina min anfusina fil mahabbah wa lawazimiha afalaysa ar-rabb jalla jalaluhu aula bi mahabbatihi wa ibadatihi min anfusina. Ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Tidak wahai Umar, sehingga aku menjadi orang yang lebih kau cintai daripada dirimu sendiri." Maka apabila Nabi harus mendapatkan kecintaan yang lebih dari diri kita, bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih aula, lebih utama untuk mendapatkan kecintaan dan ibadah dari diri kita? وكل ما منه إلى عبده يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya maka semua ini akan menuju dan menggerakkan serta mengajak hamba tersebut untuk mencintai Allah apakah perkara tersebut termasuk perkara yang mencintai hamba tersebut atau membuat benci kepada hamba tersebut فعطوه ومنعه ومعافته وابتلاعه وقبضه وبسته وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته للدعاء وكشف كربه وإغاثة رحمته وتخريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جمع الوجوه kullu dhalika da'in lil qulubi ila ta'lihihi wa mahabbatihi penulis mengatakan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya maka itu semua akan mengajak kepada hamba tersebut dan akan menyeru kepadanya agar apa? Agar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang datang dari Allah maka memiliki konsekuensi agar hamba tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka pemberian Allah dan apa yang Allah halangi maafnya Allah kemudian juga ujian dari Allah Allah mencabut nyawanya Allah memperluaskan rezekinya Allah adil dan Allah memberikan keutamaan kepadanya kemudian juga Allah mewafatkannya dan juga Allah menghidupkan kebaikan Allah rahmat Allah pemaafan Allah, kesabaran Allah kepada hambanya dan juga Allah mengabulkan doa hambanya atau Allah juga Allah subhanahu wa taala yaitu memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalannya tanpa Allah butuh kepada hambanya bahkan Allah sangat sempurna apa yang menjadi kekayaan Allah subhanahu wa taala di berbagai macam sisi maka semua pemberian Allah kepada hamba tersebut akan mengajak kepada kita yaitu kepada hati ini agar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para pendengar roja dimanapun saudara berada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki apa Allah menghalangi rezeki kita Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita Allah mencabut nyawa kita Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan sakit, Allah memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, maka semuanya itu tidak lain dan tidak bukan akan mengajak kepada kita dan mendorong kepada kita agar kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada keburukan dan kejelekan kecuali semata-mata merupakan ujian dari Allah Rabbul Alamin. Dan kalau Allah mengendaki kebaikan akan diberikan ujian kepada hambanya. Idza Allah 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-uqubata fid Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka akan disegerakan dosa apa namanya balasannya di dunia dari perbuatan dosa yang dilakukannya. Maka ketika seorang mengalami ujian maka Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Oleh karena itu, kullu dzalika da'in lil qulub ila ta'lihi wa mahabbatih. Semuanya ini mengajak kepada hati kita ini agar menjadikan Allah sebagai sesembahan kita dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Falau anna makhluqan fa'ala bi makhluqin adna syai'in min dzalika la yamlik qalbahu an mahabbatih seandainya ada makhluk yang bisa melakukan sesuatu yang paling kecil di antara yang sudah disebutkan tadi yang paling ringan kepada orang lain kepada makhluk lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga bukankah demikian Bukankah kenikmatan kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, bisa beraktivitas semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Sebanyak bintang yang ada di langit yang tidak mungkin manusia menghitungnya, maka nikmat Allah pun juga tidak bisa dihitung dengan butiran bintang yang bertebaran di langit. Tidak akan mungkin nikmat Allah ditulis dengan tinta air laut. Akan habis. Air laut sebagai tinta kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa ibta'udu nikmat Allah ila tasuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mungkin bisa dihitungnya. Karena betapa banyak dan betapa besarnya yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya seseorang bisa melakukan hal tersebut yang paling ringan dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh manusia kepada yang lainnya maka orang tidak bisa menguasai hati orang tersebut untuk mencintai orang itu fakaifa la yuhibbul 'abdu qalbihi wa jawarihi man yuhsinu ilaihi 'ala dawam al-anfas bagaimana seseorang hamba tidak mencintai dengan hatinya dan juga dengan anggota badannya kepada zat yang telah berbuat baik kepadanya secara terus-menerus secara terus-menerus tidak pernah berhenti selama nafasnya berada di badannya bi'adadil anfas ma'aisatihi dengan banyaknya bilangan nafas nikmat terus bergulir Nikmat terus kita nikmati sepanjang napas kita hembuskan. Sementara juga kita sering berbuat jelek kepada Allah Rabbul Alamin. Sering berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. فخيره ilahi نازل وشره ilahi صاعد kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada hamba tersebut dan kejelekan hamba tersebut naik kepada Allah artinya Allah memberikan kebaikan kepada kita kita membalasnya dengan keburukan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nafas yang begitu besar nilainya seandainya seorang tidak bisa bernafas satu menit maka dia harus menggantikannya dengan sejumlah uang yang sangat besar namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nafas tanpa kita harus membayar. Memberikan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan tanpa kita membayar kepada Allah. Namun apa balasannya? Wasyarruhu ilaihi sa'id. Kita membalas dengan keburukan. kita Tahabbab ilaihi bini'ami wa ghaniyun anhu. Orang bisa menikmati kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak tidak butuh kepada hamba tersebut sementara wal abdu yatabaghad ilaihi yatabaghadu ilaihi bil ma'asi sementara hamba tersebut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa fakirun ilaih sementara dia sangat butuh kepada Allah Rabbul Alamin namun ketahuilah seandainya kita ini melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan pada hakikatnya adalah untuk untuk diri kita sendiri bukan untuk Allah. Waman syakaroh Fakat syakara li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsih, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya. Waman syakaroh fa inna ma yashkuru li nafsih. Sesungguhnya apabila orang itu bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan demikian pula apabila orang itu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari perbendaharaan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa bi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia dan jin dari pertama dari Nabi Adam sampai terakhir sampai ilahi sa'ah semuanya mereka bersatu dalam hati orang yang bertakwa maksudnya di sini semuanya melakukan ketaatan kepada Allah maka itu tidak akan menambahkan sedikit pun kata Allah dari kekuasaanku ya ibadi law anna awwalakum wa asrakum وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ينقص ذلك من ملك شيئا أو ما نقص ذلك من ملك شيئا Wahai hamba-hambaku manusia dan jin dari pertama dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti semuanya mereka bermaksiat kepada Allah itu pun juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa inna ma yashkuru Maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah pada hakikatnya dia telah berbuat baik kepada dirinya. Bersyukur kepada dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun karim. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Mulia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah. Betapa buruk perilaku kita kepada Allah. Betapa tidak etisnya apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat baik sementara kita membalasnya dengan keburukan. Seandainya kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah, itu bukan untuk Allah, لن ينال الله لغمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى taqwa tidaklah sampai kepada Allah daging korban atau darah korban yang sampai kepada Allah ketakwaan kita maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dan kita sering melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah demikian juga wala ihsanahu وبره وإنعامه عليه يسده عن معصيته ولا معصية العبد ولومه يقطع إحسان ربه عنه Demikian pula tidaklah kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah yang diberikan kepada hamba hambanya tersebut yasuddu an maksiatihi bisa menghalangi perbuatan maksiat kepadanya. Artinya meskipun Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, itu pun tidak membuat kita tahu diri. Tidak membuat diri kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur. Tidak bisa menutupi jalan antara kita dengan Allah. Ketika kita berbuat, berbuat maksiat, kita lempeng saja melakukan maksiat. Padahal kita tahu nikmat tersebut datangnya dari Allah. Kita tahu bahwa kenikmatan-kenikmatan itu bukan dari siapa-siapa, melainkan datang dari Rabb kita, Rabbul Alamin. Namun kita senantiasa dan sering melakukan perbuatan maksiat meskipun Allah memberikan kenikmatan tersebut. Dan perbuatan maksiat hamba serta perbuatan-perbuatan yang menghinakan tersebut tidaklah memutus perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu. Fa kullu man tuhibbuhu min al khalqi wa yuhibbuka inna ma yuriduka li nafsihi wa gharduhu minka wallahu subhanahu wa ta'ala yuridu laka dan ketahuilah pula bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika ketahuilah orang yang mencintai dari hamba-hamba Allah yaitu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala maka semuanya itu hanya menghendaki kebaikan kepadamu ya. ketika engkau mencintai seseorang dan dia mencintaimu maka orang tersebut karena ingin kebaikan dari kita ya. ketika kita ada keperluan kepada orang maka kita akan ada keperluan kepadanya. Demikian juga ketika orang itu senang dengan kita karena dia memiliki keperluan kepada kita. Ya. Inna ma yuridu nafsi minta minka dan menginginkan dirimu akan tapi Allah Subhanahu wa taala yuridu laka Allah mengendaki kepada dirimu untuk dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala ya, mengendaki pada dirimu untuk dirimu sendiri. Wa an syakara فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia itu berbuat baik kepada dirinya. Dalam surat An-Naml ayat 40, Allah berfirman, barang siapa yang berbuat baik kepada dirinya, eh, bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya dia telah berbuat baik kepada dirinya. Namun kalau ada orang berbuat baik kepada kita, terkadang menginginkan sesuatu dari kita, demikian pula ketika kita berbuat kepada orang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fa kullu man tu'amiluhu min al-khalqi idza illam yarda 'alaika lam yu'amiluk lam yu'amilka. Maka setiap orang yang selalu berinteraksi denganmu atau engkau berinteraksi dengan dia, apabila dia tidak mendapatkan keuntungan maka dia tidak akan berinteraksi denganmu. Nauzubillahi min dzalik. Dan kita jauhi perbuatan seperti ini. Wala budda lahu min naw min anwa'ir riba. Dan haruslah dia mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut. rabbu ta'ala. Innama yu'amiluka litarbahu litarbaha anta alai A'dhamar ribhi wa a'la. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala ketika melakukan sesuatu, sesuatu untukmu, maka agar engkau beruntung mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Fadirham bi asyrati amsalihi ila sab'ati mi'adifin ila ad'afin katsirah. Wasayyatu bi wahidatin wa hi asra' syai'in mahwa. Maka ketika kita menginfakkan uang satu dirham, Allah lipat gandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus sampai lipatan yang tidak terhingga. Demikian ketika kita berbuat jelek satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala hanya membalasnya dengan satu kali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi dari Abdul Abbas radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah katabal hasanat was sayyi'at, thumma bayyana fa man hamma bi hasanatin lam ya'malha, katabaha Allah tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah." وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan yang demikian itu. Barang siapa yang beringin, berkeinginan untuk melakukan kebaikan, satu kebaikan, lalu dia tidak mengerjakannya, Allah mencatatnya di sisinya sebagai kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Apabila ada orang yang berkeinginan keras untuk melakukan kebaikan, lalu diwujudkannya, Allah mencatatnya menjadi 10 kebaikan sampai 700 sampai lipat ganda yang tidak terhingga. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Dan apabila ada seorang yang berkeinginan keras untuk melakukan keburukan, kejelekan, lalu tidak mewujudkannya, tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai kesempurnaan kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan apabila ada seorang berkeinginan keras untuk melakukan keburukan, lalu mewujudkannya, melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala menulisnya sebagai satu kesalahan, satu dosa. Hadisnya sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka di sini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ketika orang tersebut berinfak, masalul ladina yufiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji yang bisa membuat tumbuh tujuh bagian, yaitu serupa dengan satu butir yang menumbuhkan tujuh bulir. Ya. Dan setiap bulir ada mi'atu habbah, yaitu seratus biji. Wallah yudha'ifu liman yasha Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallah wasi'un alim dan Allah maha luas dan maha alim yaitu maha mengetahui. Ikhwan fitri rahimani wa rahimakumullah apa yang ada di bumi ini Allah ciptakan untuk kita semuanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini untuk kalian semua. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada pada kita ini yang yang ada di atas dunia ini adalah untuk kita dan kita sering membalasnya dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة فمن أولى منه باستفراء الوسط في محبته وبذل الجهد في مرضاته يا الله سبحانه وتعالى ta'ala menciptakan dirimu ya. dan menciptakan segala sesuatu untukmu di dunia ini dan akhirat maka hendaklah kita ini meluangkan atau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya dan mengerahkan segala kemampuan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kau inginkan bahkan keinginan semua makhluk itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. ajwadul ajwadin. Allah adalah zat yang paling uh, murah. Allah adalah zat yang paling Eh, pemberi wa akramul akramin yang paling mulia aku abdul qabla an yas'alahu fawqa ma yu'minu dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hambanya sebelum diminta yashkurul qalil minal amal wa yanmi ya bersyukur kepada yang kecil ya dari perbuatan amal dan menumbuhkannya wa yaghfirul min minaz zalal wa yamhu dan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dari perbuatan dosa yang sangat banyak dan menghapusnya. Nah sini meskipun kita melakukan amal sedikit, Allah Subhanahu Wa Taala juga membalas. ya Yasrul qalila minal amal wa yanmi. Dan menumbuhkan amal yang kecil tersebut. Dan juga Allah mengampuni perbuatan dosa kita. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardh la yawmin wa fi sya'n. Minta kepada Allah semua yang ada di langit dan bumi setiap harinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu tiada memberikannya. Maka seandainya semua yang ada di bumi ini minta kepada Allah sebagaimana dalam firman-Nya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألة ولا ينقص ذلك illa kama yang kama yankusu mikhyat idza di al bahar. Allah SWT berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari jin dan manusia, semuanya berkumpul di satu tempat dan masing-masing minta aku berikan kepadanya. Dan itu, wala yankusu mimma indi illa kama yankusu mikhyat idza udkhila bahar. Hal ini tidak akan mengurangi apa yang ada pada diriku kecuali seperti apa seperti jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan, maka seperti itulah kurangnya. Maka kita wajib minta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang yang meminta kepadanya dan benci kepada orang yang tidak mau meminta. Malam yas'alillah alaih. Kata Nabi, orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Seorang ilmu mengatakan, La tas'alanna bunayya adama hajatan, wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa idza sa'alta bunayya Adam yaghdabu. Janganlah kau minta wahai anakku kepada anak Adam satu keperluan, tapi mintalah kepada zat di mana pintunya tidak pernah tertutup. Allah Subhanahu wa taala marah kalau engkau meninggalkan permintaan kepadanya dan kalau engkau minta kepadanya ya, kepada anak Adam wahai anakku, yaghdabu anak Adam tersebut akan marah. Maka kalau kita minta kepada Allah, Allah senang. Udu'uni astajib lakum. Allah bahkan mengatakan mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Ya. Dan orang yang tidak meminta kepada Allah, menyombongkan berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan orang-orang yang menyombongkan tidak mau minta kepada kepada aku kata Allah, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita sudah banyak menikmati nikmat-nikmat Allah, merasakan nikmat-nikmat Allah, maka kita harus membalas dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah karena sudah banyak apa yang sudah diberikan Allah kepada kita tidak terhitung dari kita bangun sampai tidur lagi sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufuri mengkufur nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan aku tambahkan dan kalau kalian ingkar maka ketahuilah bahwa adabku sangat pedih. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga apa yang diberikan Allah kepada kita membawakan atau lebih memberikan kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin di mana kecintaan itu membawa kepada konsekuensi tunduknya hati, tunduknya anggota badan, tunduknya lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Tidak ada kata-kata keberatan, tidak ada rasa sesak di dada kita ketika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara sehingga ini menunjukkan cintanya kita kepada Allah. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi seorang beriman laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara dia memilih yang lainnya. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Demi Rabbu wahai Muhammad mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perkara yang mereka hadapi, yang mereka perselisihkan dan mereka mau dengan keputusanmu. Tidak ada harap dalam hatinya, tidak ada sesak dalam dadanya dan mereka pasrah dengan pasrah pasrahnya Maka ini menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hati kita menerima dan anggota badan kita juga melakukannya. Bahkan orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, maka dia akan mengalir air matanya karena kebenaran yang diketahui datangnya dari Allah SWT. Wa idhar sami'u ma unzila ila rasul tara a'inahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq. Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau melihat air mata mereka mengalir karena kebenaran yang mereka ketahui semuanya itu tidak lain adalah karena dorongan rasa cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Akhumar. Tafadol masyuran. Nah, Ustaz, demikianlah para pendengar materi kajian sore hari ini yang beliau sampaikan dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan selanjutnya kita akan memasuki sesi soal jawab. Kami sangat berharap sekali pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua dari materi yang disampaikan oleh beliau di sore hari ini. Baik para pendengar, kita akan angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan membenci seseorang karena akhlaknya yang tercela dengan tidak menegurnya dan menampilkan muka masam di depannya? Jazakallah khairan dari Eko di Jakarta. Silakan Ustaz. Iya. Uh, memang di dalam hadis dikatakan man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta lillah wa mana lillah faqad istakmala iman. Barang siapa yang memberi karena Allah kemudian uh, apa siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menghalang-halangi karena Allah, maka e, imannya sempurna, hadisnya sahih. Namun dalam hal ini ketika melihat orang berbuat baik karena halnya buruk, kemudian kita bermuka masam, kalau kita itu melakukannya karena Allah masuk kepada hadis ini. Namun dalam hal ini e, para ulama memberikan dawabit, memberikan batasan-batasannya. Ya, sejauh mana perbuatan itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang disikapi seperti itu. Maka sikap ini namanya sikap hajar, ya, di mana sikap hajar ini harus melihat kepada dawabit batasan-batasannya. Kalau memang disikapi begitu ada manfaatnya, yaitu orang tersebut bisa berbuat baik, maka boleh disikapi demikian. Namun kalau disikapi demikian malah dia tambah menjadi berbuat kelakuannya tambah buruk, maka tidak boleh. Maka disebut oleh Syarif Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu fatwanya juga dinukil oleh uh, eh, Syarif Ibrahim al ruhaili dalam uh, kitab An-Nafihah maka terkadang Nabi SAW itu melakukan at-ta'lif, ya kadang-kadang melakukan al-hajar. At-ta'lif yaitu mensikapi lembut kepada orang, ya kepada orang yang berbuat salah. Karena apa? Karena lebih bermanfaat ketika disikapi dengan lembut. Kadang bersikap hajar dengan tegas, kayak tadi cemberut, mukanya masam. Karena apa? Karena memang melihat dengan sikap itu lebih ada manfaatnya yaitu bisa membuat gerah dan kapok orang tersebut dari melakukan kesalahan demikian maka kita lihat kepada uh, eh, maslahat dan mafsadahnya. Demikian. Nah, Ustaz. Selanjutnya kita akan angkat eh, pertanyaan pertama dari penelpon kita dengan Al-Akh Arandani di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, silakan ah. Halo Ustaz, uh, saya mau nanya tentang uh, lagi itu saya meminta kepada Allah pekerjaan, lalu diberi uh, dengan itu saya bekerja di saudara yang tempatnya itu kebanyakan mayoritas itu daerahnya daerah orang Cina dan pembelinya mayoritas juga Cina uh, dan pakaiannya itu kan uh, ada yang terbuka kebanyakan gitu Uh, saya memutuskan untuk berhenti gitu Ustaz. Apakah saya salah gitu? Lalu saya minta lagi berdoa kepada Allah ya Allah berilah hamba pekerjaan. Uh, lalu lalu saya diberi dikabarkan oleh kakak saya bahwa ada pekerjaan. Uh, yaitu sapam. Sedangkan saya timbang menurutkan syariat uh, bahwa sapam itu tidak boleh kebanyakan harus mencukur jenggot dan pakaiannya isbal. Lalu saya tolak. Lalu apakah saya salah Ustaz? Iya, cukup ya. Eko. Saya minta doanya kepada Ustaz agar saya diberi pekerjaan. Semoga Allah Al-Wahab memberi apa yang Ustadz minta dan keluarga. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Uh, eh, ya, eh, tentunya apa yang antum lakukan ya uh, tidak salah ya tapi ketahuilah Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan jalan keluar dari persoalannya dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka jangan berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah dan berusaha dan lebih baik adalah kita kalau bisa adalah berusaha sendiri ya sebelum kita harus menjadi seorang karyawan misalkan ya dengan dengan berusaha insya Allah uh, lebih bisa bebas kita melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau memang tidak bisa ya kita bekerja bersama siapa saja itu hukumnya juga boleh ya. Namun kita lihat juga apakah di situ ada persoalan-persoalan yang sekiranya bisa melemahkan iman kita dan menjauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada seperti itu, berusahalah selalu memohon kepada Allah kekuatan ya untuk diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada antum ya, jalan keluar yang terbaik. Dan ingatlah intan surullah yang surkum yustabit agamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan dudukanmu. Dan memang pahit awal ketika menghadapi itu, namun insya Allah nantinya adalah kebahagiaan yang akan insya Allah yang akan kita dapatkan dari Allah SWT. Maka jangan putus asa, jangan berhenti berdoa dan berusaha. Semoga Allah memberikan jalan keluar. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan dari penelpon yang kedua dengan Romo Asna di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berdoa untuk meminta anak yang kedua anak saya yang pertama itu udah hampir enam tahun. Ya. Saya yakin Allah itu akan mengabulkan, tapi terkadang di hati ini e, mengatakan e, anak satu juga nggak apa-apa gitu loh. Apakah benar? Apakah salah saya seperti itu, Ustad? E, eh, karena saya melihat orang yang nggak punya anak, saya sedangkan udah dikasih anak satu, saya tuh bersyukur gitu. Apakah kalau saya memikirkan seperti itu? apakah uh, itu termasuk saya ragu dengan Allah akan mengabulkan doa saya untuk anak yang kedua Uh, begitu saja Ustaz. Ya cukup Mu Asnaf ya. Ya Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Afwan Omar tadi ragu dengan apanya tadi saya gak jelas ya. Apakah itu termasuk keraguan dengan akan dikabulkannya doa dari Allah dengan ungkapan pernyataan tadi Ustaz? Eh, pernyataan saya, saya Beliau menganggap bahwasanya ada orang yang nggak punya anak, tapi dia punya anak satu, Hasil bersyukur kepada Allah. Lalu menganggap apakah saya sudah cukup saja dengan satu anak ini gitu Ustaz. Oh, iya. ah, dan ungkapan itu apakah termasuk sebagai bentuk keraguan-raguannya kepada Allah akan tidak dikabulkannya untuk mendapat anak yang kedua Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, ya. Uh, tidak kalau kita ketika kita melihat kepada yang lebih bawah dari kita dari masalah urusan dunia maka itulah seharusnya yang ada pada kita ya dan kita memang tidak boleh ragu dengan doa kita kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan kita doa kita dan jangan terburu-buru ya istajab lakum malam ya'jal fayaqulu ya fayaqulu da'autu wa lam yustajab li roh Muslim. Setiap kalian itu doanya dikabulkan selama dia tidak terburu-buru. Ya, siapa yang terburu-buru? Ada orang yang orang yang mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Maka nah, ini jauhkan dari sifat seperti itu dan harus optimis bahwa Allah mengabulkan doa. Tapi harus tahu juga syarat-syaratnya supaya dikabulkan doa tersebut ya karena kalau syarat terpenuhi kemudian juga penghalang tidak ada insya Allah doa pasti dikabulkan. Kalau syarat terpenuhi ada penghalang maka doa tidak dikabulkan. Ya seperti orang makan han haram, wamat amun haram, masyarabu haram, yaudzibil bil haram, wamal betul yughdi bil haram, fa anna lahu makanan yang haram, minuman yang haram, bahkan yang haram bagaimana orang bisa diterima oleh Allah SWT. Demikianlah. Nah, Ustaz. Baik, kita akan kembali angkat pertanyaan yang ketiga dari penelpon kita di Rawalumbu dengan Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, silakan Pak Eko. Barakulah fikum, Ustaz. Hui bekallah. Uh, ah, uh, eh, Ana pernah dengar, tapi walau alam ini entah hadis atau apa, kalaupun memang ini hadis, bagaimana derajatnya? Dan kalau memang itu benar hadis, bagaimana Eh, pelajaran yang bisa kita ambil dari uh, perkataan ini, Ustaz. Uh, cintailah uh, sesuatu atau seseorang itu biasa-biasa saja karena boleh jadi yang kamu cintai itu suatu saat nanti akan kamu benci dan begitu pun sebaliknya bencilah sesuatu dengan biasa-biasa saja gitu, Ustaz. Nah, itu perkataan apa ini Ustaz begini? Ya, ya. khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, itu insya Allah ada terdapat dalam Sahihul Jami yang disahkan oleh Albani yaitu ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma ya. bahwa cintailah seseorang itu sewajarnya karena bisa jadi nanti akan menjadi musuh bagimu dan bencilah kepada orang sewajarnya karena suatu saat bisa jadi dia menjadi temanmu yang menjadi kecintaanmu. Maka di sini kita maksudnya ya bersikap sewajarnya sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan syar'i. Dan insya Allah kalau sudah sesuai dengan syar'i maka tidak akan bermasalah, tidak akan pernah berlebihan karena syar'i adalah sesuatu yang perspas untuk manusia itu sendiri. Ya, maka di sini mudah saya tidak salah ya itu saya baca di Sahihul Jami ya oleh Syekh al bani rahimahullah taala. Allahu alam. Ya. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk yang merupakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, jika doa-doa kita belum dikabulkan, selain sabar yang kita lakukan, apakah ada hal lain yang harus kita lakukan? Lalu apakah ada hikmah dengan belum dijawabnya doa kita Ustaz? Syukran. Silakan Ustaz. Iya. Tentu saja semua pasti ada hikmahnya. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Dan Allah yang Maha Tahu dan kita harus uh, eh, husnudon, jangan suudon kepada Allah, harus berprasangka baik, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Ya, asa antakrahu syai'an fa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu suka itu jadi jelek bagimu dan boleh jadi yang kamu benci itu baik bagimu. Allah Maha tahu kamu tidak tahu. Maka di sini kita harus husnudon kepada Allah. Maka kalau kita doa kita tidak belum diterima oleh Allah, ya kita harus husnudon dan doa pasti diterima selama itu syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang dan diterimanya doa ada tiga kemungkinan sesuai dengan permintaan kita atau kita di apa, apa diselamatkan dari bahaya atau yang ketiga adalah nanti disimpan dari kiamat. Nah ini diantara doa yang pasti dikabulkan oleh Allah selama kita ini eh, terpenuhi syarat-syaratnya tidak ada penghalangnya apa yang bisa kita lakukan yang lainnya istighfar kepada Allah banyak istighfar istighfar itu akan memberikan banyak kebaikan kepada kita sekalian ya sebagaimana uh, ketika Al Hasan Al Basri ya itu ditanya tentang orang yang uh, tidak punya memiliki anak tidak bisa tidak turun hujan ya kurang kekurangan harta maka semuanya disuruh untuk beristighfar demikian nah Ustaz Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan dari penelpon kita dengan Abu Salman di Duren Sawit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Abu Salman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan pertanyaan ini masih berhubungan. Ustadz, ada uh, perkataan uh, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, ini hadis atau bukan Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Eh, tidak pernah tahu itu Pak ya. Itu hadis dan namanya jauh dari dari, dari hadis ya maka didiklah anak kita so dengan dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan zamannya, kalau zamannya kayak begini, apakah kita akan mengikuti zaman? Ya. Dan Islam tidak akan menolak perkembangan perkembangan zaman selama perkembangan tersebut selaras dengan jalannya Islam. Selama perkembangan teknologi apa saja itu sesuai dengan syariat Allah, maka tidak akan ditolak. Namun kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, ya tidak bisa. Maka tidak uh, itu bukan bukan hadis itu ya. Allah alam ya. Nah, Ustaz. Baik, kita akan kembali angkat pertanyaan kelima dari penelpon kita Ustaz dengan Pak Rifani di Cimanggis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Uh, Ustadz, uh, saya mau tanya. Uh, ya. Jadi ada ada seorang ada ada sebuah keluarga yang yang kepala keluarganya itu menikah lagi, lalu kepala kepala, kepala keluarganya ini mengajukan apa anak-anaknya untuk berbohong kepada istri pertamanya gitu sampai ke anak-anaknya ini sadar bahwa itu adalah dosa ya dapat kita menjadi ibu kita itu gimana Ustaz? lebih baik kita jujur atau kita tutup tetap menutup nutupi apa ya. Uh, yeah. yeah, cukup pak terima kasih ya, yeah. assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah silakan ustaz pada asalnya menikah lagi bagi seorang suami ya menikah lagi bagi seorang suami itu tidaklah harus uh, apa namanya dia uh, minta izin kepada kepada istri yang pertama namun Apabila hal tersebut bisa membawa konsekuensi yang tidak baik, maka lebih baik terbuka saja. Tetapi pada hakikat pada asalnya tidak ada izin ya. Namun kalau sampai membawa kepada kerusakan rumah tangga yang pertama dan tidak ada alasan untuk merusaknya, maka lebih baik dimusyawarahkan sehingga jangan sampai meninggalkan sesuatu yang sudah baik untuk meraih sesuatu yang belum jelas. Ya, nah, itu tidak boleh. Ya, karku meninggalkan uh, al-maslahah, tarkul maslahah ar-rajihah la yajuz li talbi al-maslahah al uh, eh, al ya, maslahah yang belum jelas ini. Namun pada hakikatnya berasal tidak boleh. Eh tidak apa tidak perlu izin, tidak apa-apa sebenarnya. Demikian. Nah, Ustaz. Apa kita masih ada waktu Ustaz untuk dua pertanyaan ke depan? Ya, satu lagi mungkin barangkali. Eh, nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ah, Ustaz Ana Sulaiman di Muria. Ana kerja sebagai supir pribadi dari seorang dokter kandungan dan dokter ini adalah seorang laki-laki muslim. Pertanyaannya, halalkah uang gaji yang Ana terima? Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang, ah, ah, maaf, maaf. Ya, Set. Ya, diulang, tolong diulang. Gimana? Diulang, Set ya. Iya, Baik. ya. Uh, Ustadz, anak ini adalah seorang supir pribadi dari seorang dokter kandungan dan dokter kandungan adalah seorang laki-laki muslim Ustadz. Yang menjadi pertanyaannya adalah halalkah uang gaji yang saya terima dari dokter laki-laki muslim yang merupakan ahli kandungan Ustadz? Ya, nah, halal, nggak ada hubungannya dengan dengan antum. Ya, insya Allah demikian ya dan dokter kandungan kalau emang dia seharusnya kalau emang tidak ada perempuan dengan, dengan perempuan kalau nggak ada laki eh apa nggak ada perempuan dengan laki tapi kalau misalnya ada perempuan dengan ya sama perempuan mungkin itu yang dimaksud tapi gaji yang didapatkan tidak ada kaitannya dengan itu insya Allah demikian Allah alam bisawab sampai di sini mungkin Ahmad.